Kayaknya sudah ini. Sudah kayak perumpamaan orang yang sudah ada. Kaifanan fi syirka billahi. Kita masuk pada pembahasan kaifanan fi syirka billah. Ini sepertinya juga sudah bagian. Belum. Yang kedua sekarang. Yang pertama sudah. Hmm? Masuk ke yang keempat, syirik sifat. Nah, ada yang gitu. Iya. Asyirku fi sifati <clears throat> Syirik dalam masalah as-sifat Asyirk atau syirk fil ibadah sudah Syirkul hakimnya, Sudah ya Asyirku fi sifat Syirik dalam masalah sifat Apa yang dimaksud syirik dalam masalah sifat Dan ini termasuk diantara syirk <clears throat> Yang berlawanan dengan Tauhid asma wa sifat Tauhid dan syirik berlawanan. Tauhid juga terbagi menjadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, lawan dari tauhid adalah syirik. Sehingga syirik dalam masalah nah, <clears throat> seorang yang tidak merealisasikan tauhid dalam hal rububiyah maka dia terjerumus ke dalam tauhid apa? Dalam syirik rububiyah seorang yang dia ini eh, tidak mentauhidkan dalam uluhiyahnya, maka dia terjerumus ke dalam syirik uluhiyah. Demikian juga di sini syirik dalam masalah sifat, yaitu <clears throat> berkaitan dengan eh, asma wa sifat. Contohnya atau apa yang dimaksud dengan syirik dalam masalah ini? Wadzalika yaitu dengan apa? Hal itu bi sifat, salah satu di antaranya jadi dalam masalah sifat adalah mensifati ba'da khalqihi mensifati sebagian makhluknya sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala minal anbiya berupa misalkan makhluknya yang berupa para nabi wal aulia atau wali wa <clears throat> dan yang selain mereka ba'da sifatil khasati billah mensifati makhluk itu dengan sifat-sifat atau sebagian sifat yang itu adalah kekhususan bagi Allah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala artinya tidak boleh disifati selain Allah dia hanya sifat yang merupakan miliknya Allah kok ada sebagian makhluk yang disifati dengan sifat-sifat yang itu adalah khusus hanya bagi Allah maka ini adalah syirik dalam masalah as-sifat atau asma wa sifat kalau asma nanti ada pembahasan sendiri eh, ada sebagian nama nama Allah SWT yang tidak boleh digunakan untuk makhluknya eh, dan ini juga termasuk syirik dalam masalah sifat sifat itu lebih luas daripada nama Nama termasuk sifat. Nama termasuk salah satu di antara sifat. Ini setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa diambil nama. Nah ini, maka sifat-sifat yang khusus bagi Allah hanya Allah yang berhak e, menyandangnya dan disifati dengannya. Kalau kita mensifati sebagian makhluk, baik itu para nabi, wali, atau siapapun dia, malaikat sekalipun, yang paling dekat dengan Allah sekalipun, yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah, tetap kita tidak boleh mensifati mereka ini dengan sifat-sifat yang itu hanya khusus milik Allah. Azza jalla. Contohnya, mil ghaibi masalah. Contohnya adalah ilmu ilmu gaib. Nah, sekarang ini banyak di antara kita kaum muslimin mereka meyakini bahwasanya selain Allah SWT mereka itu mampu mendatangkan atau mampu mengetahui ilmu ilmu gaib. Bahkan ada eh, padepokan atau bahkan diumumkan bahwasanya si fulan ini adalah apa? Eh, pakar apa ilmu? Ilmu gaib. Orang yang mengetahui ilmu gaib. eh, ini. Padepokan atau apa? Eh, Eh, eh, <clears throat> perguruan-perguruan ya, yang mereka pimpinannya itu diyakini atau bahkan mengaku memiliki ilmu ilmu gaib. Dan ini semuanya adalah bentuk-bentuk syirik dalam masalah sifat. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya. Tapi ini yang banyak di antara kaum muslimin tidak mengetahui bahwasanya ini sebenarnya termasuk di antara syirik. Meyakini selain Allah memiliki ilmu ilmu gaib. Ilmu gaib itu hanya milik Allah. Ya ini. Sehingga namanya gaib sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Di masa yang akan akan datang atau hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah SWT ilmu tentang orang masuk surga masuk neraka eh, tentang bahkan isinya surga dan neraka itu sendiri eh, alam E, barzah, alam kubur. Hanya Allah SWT yang yang bisa mengetahuinya. Sehingga ini adalah hal-hal yang gaib yang tidak boleh kita ini mengaku bahwasanya e, atau meyakini ada selain Allah SWT yang mengetahuinya. Kunci-kunci ilmu gaib itu dipegang oleh Allah SWT. Nabi SAW itu hanya diberi sebagian kecil di antara ilmu gaib. Itu para nabi dan wahyu termasuk salah satu apa? Ilmu yang gaib. Tidak ada yang menerima wahyu kecuali para para nabi atau para rasul. Sehingga wahyu itu hanya diberikan kepada mereka. Kalau kita ini meyakini, oh si fulan dapat wangsit. Eh, dan diyakini sebagai itu adalah dari dari yang maha kuasa katanya. Wangsit-wangsit yang sekarang ini diakui oleh banyak di antara kaum muslimin atau bahkan para dukun-dukun yang e, mereka itu berwajah kiai atau berwajah apa? E, <clears throat> dia itu ulama. Maka ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk kedustaan. ini bukan ilmu gaib, tapi e, kabar atau berita dari jin. E, seorang dia meramal apa yang akan terjadi. Oh, akan terjadi demikian dan demikian Eh, ini ramalan Joyoboyo ramalan eh, yang sekarang ini banyak paranormal yang mereka itu apa sok tahu apa apa yang akan akan terjadi merusak dunia winara eh, orang yang disifati dengan kata-kata apa was waskito waskito tahu waskito enggak nah, eh, ini tahu eh, mengetahui sesuatu itu sebelum terjadinya Orang yang betul mengetahui sebelum terjadinya. Dan ini disifati banyak sekarang ini. Iya. Ini di antara mereka itu banyak yang mereka ini tergolong kiai atau tergolong orang-orang yang dianggap sebagai eh, tokoh agama. Nah, ini seorang yang dia dianggap sebagai eh, sebagai kiai, eh, sebagai ulama dan sebagainya. Ini yang bahaya. Wal Quran, nah, mana tadi? <clears throat> Wahada nau'u dan <clears throat> syirik yang semacam ini muntashirun ini tersebar baina sufiyah di kalangan kaum sufiyah, kaum torekot. Kalau kita bicara torekot, maka di dalamnya mesti ada namanya apa? Yang namanya ramalan eh, ramalan uh, si fulan, kiainya atau uh, syekhnya, walinya. Eh, dan ini banyak kalau kita masuk dunia sufi, eh, dunia apa? dunia sufi, maka kita akan menemukan hal ini. Kita akan menemukan bahwasanya si fulan eh, kiainya ini jangan kamu rasa-rasani, dia tahu. Sehingga seorang itu bisa gibah orang itu, eh, tapi kalau sudah giliran kiainya yang disinggung namanya, maka mereka ketakutan. Ketakutan kualat karena pak kiainya mengetahui dan sebagainya. Keyakinan seperti ini banyak. Kalau seorang itu eh, hidup di misalkan santren atau di pondok-pondok yang mereka <clears throat> terbentuk oleh lingkungannya seperti itu. Meyakini bahwasanya kiainya itu tahu <clears throat> apa yang dibicarakan oleh santri-santrinya. Eh, apa yang mereka uh, bicarakan yang berkaitan dengan dirinya dengan dengan kiai. Makanya mereka pak kalau bicara ngerasani orang mereka santai tidak uh, tidak terlalu apa uh, <clears throat> tidak me, mempedulikan apa yang mereka katakan. Nah, ini. Tetapi giliran mereka berbicara, ada orang yang berbicara tentang kiainya, maka mereka ketakutan. Jangan, nah, ini. walat. Nah, kamu nanti apa kena apa? Kena balaknya dan sebagainya. Dan ini yang mengalami atau orang yang hidup di pesantren hidup di hidup di pondok-pondok ini tadi, dia akan mengetahuinya. Dia akan mengalami hal tersebut. Nih. <clears throat> Wa man bihim dan demikian juga orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Kaqaulil busiri yamdahun nabi. Contoh di antara pujian yang berlebihan. Sebagaimana kita bahas di antara bentuk-bentuk pujian kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pujian yang berlebihan hulu ini larangan larangan untuk memuji kepada Nabi dengan pujian-pujian yang berlebihan di luar batas yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri maka Rasulullah melarang nah, Rasulullah apa? melarangnya Busiri memuji atau menyanjung Nabi SAW dengan perkataannya fa'inna kita perhatikan di sini fa'inna min judika Sungguhnya di antara karuniamu. Siapa karuniamu di sini? Rasulullah bukan tertuju kepada Allah pujian ini, tapi tertuju kepada kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya di antara karuniamu. Kata-kata jud, karunia, pemberian. Padahal eh, seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini adalah apa? Karunianya Allah. Tapi di sini dia menyandarkan kepada kepada Nabi rasulullah SAW. Seakan-akan semua yang di alam semesta ini kenikmatan, kebahagiaan, nah ini eh, karunia itu seakan-akan dinisbatkan kepada Rasulullah. Judika adunya bahkan dunia bisa katakan sebagai karunianya siapa? Nabi sallallahu alaihi Baru sebagian saja dunia ini. Fa inna min judika dunia wa darratuha eh, dan madunya eh, dan yang eh, <clears throat> dunia dan seisinya ini tadi itu adalah apa eh, adalah sebagian dari pemberian karunianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adakah yang lebih syirik daripada ini eh, lebih ngeri jadi seakan-akan apa eh, seakan-akan Nabi lah yang memiliki alam semesta ini dunia dan seisinya ini adalah miliknya siapa miliknya Nabi sehingga Nah, beliaulah yang dipuji dengan pemberian ini. Mengerikan ya toh? Ya, sampai sedemikian Dan di eh, <clears throat> di ya, ikuti setelah itu dengan perkataan yang lebih parah lagi. Wa min ulumika. Dan di antara ilmumu. Ini pujiannya. Ilmu lauhi wal qalami. Ilmu lauh, lauh mahfud. Padahal ilmu lauh mahfud itu hanya Allah SWT yang me yang memilikinya yang mengetahui rahasia lauhil mahfud itu hanya Allah SWT tidak ada yang lain ini disebutkan apa? sebagian ilmumu adalah ilmu lauhil mahfud jadi itu cuma sebagian saja ilmunya Nabi. Itulah ilmu mahfud. Itu sebagian dari ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru sebagian. Wamin ulumika. Ilmu lauhi wal kolam dan ilmunya pena yang menulis eh, lauhil mahfud tersebut. Nah kalau itu sebagian berarti masih ada yang lainnya. Ini coba bayangkan, ini lebih ngeri lagi. Kalau sudah lauhel mahfud itu sudah baru sebagian saja, nah, apalagi yang lainnya. Di mana letaknya Allah SWT di sini? Di mana dia letakkan kedudukan Allah SWT? Kalau sudah ilmu lauhel mahfud itu sebagian dari ilmunya Nabi. Kemudian dunia itu dan seisinya adalah sebagian dari pemberian Nabi, karunia Nabi dan sebagian yang lainnya nggak disebutkan di sini, baru sebagian saja. Lalu Allah itu punya apa? eh, ini. Punya apa ya toh? Nah, ini. Imam dia mengatakan bahwasanya Nabi adalah juga Allah SWT. eh, Nabi sama dengan apa? Dengan Allah dan itu sama dengan perkataan kaum Nasrani dan kaum Nasrani pun tidak berani mengatakan yang demikian. Orang Nasrani Tidaklah mereka berani mengatakan seperti ini. Nabi Isa adalah e, di antara ilmunya adalah ilmu lauh. Dunia ini seisinya adalah bab miliknya Nabi Isa. Tidak ada mereka yang mengatakan demikian. Mereka hanya berani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Anaknya Allah, penebus dosa. Allah mengutusnya sebagai penebus dosa. Nah, kalau demikian lebih parah mereka kaum sufi atau busiri dan yang e, sejalan dengannya daripada kaum Nasrani dan Yahudi. ini <clears throat> mengerikan perkataan seperti ini. Wamin min huna. Ini kalau setan, iblis pengen menggoda atau pengen menyesatkan manusia, ini sedemikian ini. Jadi dia punya kecenderungan apa? Kalau kecenderungannya dia itu e, cenderung kepada ibadah, maka setan tidaklah apa? Tidaklah kemudian menghalanginya dari ibadah. Tapi justru di didorong tetapi dilebihkan ini iblis jadi tata caranya atau metodenya iblis eh, kelicikan iblis eh, yaitu dengan apa dengan seorang itu dilebihkan dalam ibadah dia cenderung dalam maksiat maka di eh, dijerumuskan dalam maksiat ketika dia itu sudah pengen keluar dari maksiat seorang itu pengen keluar dari maksiat eh, ini maka setan tahu mungkin wah oh, ini punya kecenderungan untuk apa pengen menghindar dari maksiat, maka cari jalan lain. Apa yang bisa dijadikan celah oleh setan untuk menggoda manusia? Dia di eh, dia ini cenderung menjauhi maksiat dan dia suka beribadah, maka ibadah yang eh, yang sangat ber, yang sangat banyak berlebihan itu di eh, <clears throat> diiming-imingkan kepadanya. Sampai dia meninggalkan ibadah yang justru eh, adalah masruh dan yang paling penting dia tinggalkan. Nah, ini makanya kebedaan itu sering munculnya dari sini. Godaan setan ini adalah bertingkat-tingkat sesuai dengan kecenderungan seseorang. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala <laughs> menyebutkan bahwasanya iblis dan setan dan anak buahnya di dalam menggoda manusia itu mereka punya tahapan dan punya arah kalau seorang itu yang pertama kali diusahakan orang itu kalau bisa kafir sekafir kafirnya nah ini bukan maksiat lagi tapi apa kekafiran kalau dia berada dalam kekafiran dipertahankan kekafiran itu nah, ini kalau seorang muslim maka diusahakan supaya murtad atau supaya dia itu apa eh, melakukan kekafiran atau meyakini kekafiran kalau tidak bisa di bawahnya yaitu kebid'ahan. Ibnu Qayyim menyebutkan bid'ah itu setelah langsung kekafiran, syirik. Ini menunjukkan bid'ah ini termasuk bahaya yang paling paling besar setelah kekafiran dan setelah kesyirikan. Baru setelah kebid'ahan Ibnu Qayyim menyebutkan kemaksiatan dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa besar eh, ini masih eh, masih ada yang lebih besar daripada dosa-dosa besar ini tadi, yaitu adalah apa? Adalah kebetaan. Dan bid'ah ini eh, ini akan membawa kepada kekafiran. Makanya ini sangat berbahaya. Dan kenapa lebih berbahaya daripada maksiat? Orang berbuat zina, orang berbuat mencuri, orang mencuri, orang minum khamr, mereka banyak di antara eh, yang melakukan perbuatan tersebut merasa malu atau bersalah. Dan itulah yang mengurangi eh, atau yang yang masih bisa diharapkan mereka itu bertobat dengan rasa bersalah. Dengan rasa bersalah, eh, mereka ini masih bisa diharapkan apa? Tobatnya. Hey. Kita banyak mengenal orang-orang yang mungkin eh, dia itu suka minum khamar. Ketika ditanya, dia tahu bahwasanya itu adalah apa? adalah haram. Dan dia merasa bahwa dia bersalah. Orang minum khamar, dia melarang anaknya minum khamar. Orang berjudi, melarang anaknya berjudi. Nah, ini bahkan dia apa? Ya, eh, berzina, anaknya ini dihindarkan supaya bahkan seorang itu apa? Seorang melarang anaknya untuk uh, untuk berzina. Seorang pelacur, dia itu apa? Melarang anaknya untuk pelacur disekolahkan di supaya anak itu terhindar dari pekerjaan. Jangan seperti ibumu. Eh, dan sebagainya. Ini pelacur. Dan demikianlah orang-orang yang berbuat maksiat. Tetapi orang yang berbuat kebedaan, tidak ada yang mengatakan berbuat kebedaan, kamu jangan melakukan ini anak-anaknya. Tidak. Bahkan dia mau mengajak anaknya, bahkan mendakwahkan, memerangi orang yang eh, yang tidak mau mengikuti kebedaan tersebut. Nah inilah eh, bahayanya bid'ah. Sehingga lebih Eh, lebih berbahaya daripada apa? maksiat. Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat bid'ah merasa dirinya berbuat apa? kebaikan, beramal, ramal soleh. Bahkan mereka menganggap amalnya itu lebih mulia daripada eh, amalan orang lain yang tidak pakai bid'ah. Ya nggak di sini? Nah, ini makanya bahayanya di situ. Nah, jadi ini termasuk di antara bid'ah yang sudah membawa kepada kekafiran kalau meyakini bahwasanya ada selain Allah yang memiliki ilmu gaib atau keyakinan-keyakinan yang seperti ini tadi. Wa min huna ja'a dhalalu dajjali. Dari sinilah letaknya atau datangnya kesesatan sebagian dajjalin para pendusta. Alladzina yasumun yang mereka menyangka ru'yatar rasul. Mereka <clears throat> menyangka atau mengaku-ngaku bertemu melihat Nabi SAW Rasulullah SAW yakrotan dalam keadaan terjaga jadi bukan bermimpi kalau orang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah SAW masih apa ada kemungkinan bisa jadi seorang bertemu dengan Rasul tetapi orang yang bertemu dengan Rasul dalam mimpinya ini dia tidak akan Eh, bisa berdusta eh, dalam artian apa? Kalau dia itu dusta ngaku dia bertemu dengan Rasulullah, nah, ini maka akan ketahuan. Dia jelas dustanya. Kalau dia memang melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, maka harus persis sama dengan yang disifatkan dalam hadis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu tidak akan bisa diserupai oleh syaitan. Sehingga kalau Rasulullah SAW <clears throat> dikatakan seorang pernah bertemu dengan Rasulullah. Saya bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana bentuknya? Eh, ini, oh dia seperti orang Indonesia. Eh, jelas apa? Eh, jelas bukan apa? Bukan Rasul Sallam. Eh, ini, oh atau dia apa hidungnya? Eh, hidungnya apa? Eh, hidungnya pesek. Eh, ini, atau dia itu warnanya hitam kulitnya, atau rambutnya berintik. Eh, ini, atau rambutnya lurus atau sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifatnya Rasulullah SAW, di sifat fisiknya Rasulullah SAW. Nah, sehingga seorang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW bisa jadi itu memang dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Maksudnya dalam mimpinya melihat Rasulullah. Jika memang benar sesuai dengan hadis dan orang yang saleh. Orang yang tidak apa? Orang yang saleh. Nah, kalau seorang itu dia bertemu dengan Rasul ngaku dalam tidurnya dalam mimpinya. Tetapi sifatnya tidak sesuai, maka itu bukan Rasulullah. Dia tidak melihat apa? Rasulullah, tapi dia melihat setan yang mengaku sebagai Rasulullah. <clears throat> nah, tapi kalau orang itu mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, ini jelas dustanya. Jelas apa? Jelas bukan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia dalam keadaan terjaga melihat Rasulullah berarti yang dia lihat itu adalah ah, adalah dusta, adalah syaitan. Nah, ini yang menyerupai atau dia mengaku sebagai Rasul. Ini apalagi kalau diiringi dengan uh, uh, pengakuan bahwasanya Rasulullah memerintahkan dikir-dikir tertentu. Nah, ini juga apa? Terjadi banyak di antara kalangan torekot sufiah, pimpinan torekotnya itu mengaku bertemu menerima dikir-dikir sufinya. Ada wirid khusus dalam torekot ini tadi. Ini mereka mengaku mendapatkannya itu dari hasil mimpi atau bertemu langsung dalam keadaan terjaga dengan Rasulullah. Ini banyak. Tokoh-tokoh torekot, Naksabandiyah ataukah torekot apa namanya wirid e, termasuk wiridan eh, <clears throat> apalagi eh, naria salawat-salawat yang eh, yang naria salawat macam-macam ini tadi eh, ini mereka mengatakan bertemu dengan Rasulullah dapat ijazah katanya dapat apa dapat ijazah dari Nabi langsung eh, makanya banyak pengikutnya karena Nabi langsung dari Rasulullah eh, akan ada yang ngaku dari Allah langsung tanpa melewati apa Rasulullah SAW. Hmm. <clears throat> Makanya mereka kaum terekat atau kaum sufi orang yang paling jauh atau orang yang paling malas untuk mempelajari hadis. Untuk mempelajari hadis atau ayat Al-Qur'an. Karena apa? Karena mereka lebih takjub dengan hasil mimpi. Hasil wangsit daripada hadis Rasulullah SAW walaupun dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim. Mereka lebih apa? Eh, lebih takjub dengan hasil mimpi oh si kiai apa namanya walinya atau syekhnya tarekat itu tadi malam bertemu dengan Rasulullah atau bahkan walaupun cuma bermimpi bermimpi bertemu dengan Rasulullah eh, dan kemudian me, menyampaikan dan salah satu apa wirid demikian ini harus diamalkan wah ini mereka akan lebih apa Eh, lebih segera melakukannya daripada seandainya disampaikan ini ada hadis dalam Sahih Bukhari barang siapa yang membaca ini maka dia demikian demikian maka apa tidak ada mereka ini kemudian eh, dalam hatinya ini keinginan untuk mengamalkannya ini cuman hadis ini orang yang sudah eh, ditimpa oleh penyakit ini tadi penyakitnya torekot penyakitnya tasawuf atau sufi maka Allah juga mencabut rasa eh, <clears throat> kenikmatan mendengar dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> mereka menyangka bertemu dengan Rasulullah wayas alunahu dan mereka pun bertanya kepada Nabi. Hey, eh, mereka juga mengaku, oh, saya bertanya kepada Rasulullah bertemu dalam keadaan terjaga amma khafi alaihim. Mereka juga ada yang mengaku bertemu dan kemudian bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang tersembunyi bagi mereka. Min bawatini nufusi man yukhalitunahum. Bahkan mereka bertanya tentang apa yang ada dalam hati eh, orang-orang uh, yang ber uh, <clears throat> yang mereka bertemu dengannya atau mereka apa uh, berhubungan dengannya tetangganya, atau orang lain. Bagaimana sebenarnya hatinya si fulan? Dia bertanya kepada Rasulullah dan kemudian ceritanya Rasulullah menjawab demikian. Oh orang ini sebenarnya kafir, orang ini munafik, orang ini baik. Hey, eh, sampai akhirnya mereka meyakini hak. Ah, karena apa? Bertemu dengan Rasulullah. Oh si fulan ini dikatakan eh, dia ini adalah eh, ahlul jannah oleh Rasulullah. Wah ini langsung diagungkan. Kenapa demikian? Karena sudah bertemu langsung dengan Rasulullah. Rasulullah yang mengatakannya. Hmm. Wa yuriduna ta'mirahum fi ba'di syu'unihim. Dan mereka ingin <clears throat> agar supaya Rasulullah SAW mengurusi mereka atau menolong mereka dalam sebagian urusan mereka. Wa Rasulullah SAW padahal Rasulullah SAW maka naliyalam tidaklah Rasulullah SAW itu mengetahui misladalika hal-hal seperti itu fi hali hayati, padahal itu dalam masa hidupnya dalam masa hidup beliau kama hakal Qur'anu anhu sebagaimana ini disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Rasulullah hey, eh, Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu apa tidak mengetahui apa ilmu ilmu gaib Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran. Di dalam firmannya, walau kuntu a'lamul ghaib. Rasulullah disuruh untuk mengatakan. Ya ini, bahwasanya beliau itu tidak memiliki ilmu ghaib. Seandainya kata, eh, kata Rasul, sesuai dengan perintah Allah sini. Seandainya aku mengetahui a'lamul ghaib, aku mengetahui ilmu ghaib. Lastaksartu minal khair. Tentu aku sudah bah, memperbanyak kebaikan. Memperbanyak apa? Kebaikan. Sebagian ulama Eh, salah menyebutkan aku akan memperbanyak harta. Khair ini juga eh, salah satu maknanya adalah apa? Harta. Tentu aku sudah akan memperbanyak apa? Harta. Wa su dan tidak akan tertimpa keburukan. Tapi ternyata Rasulullah SAW eh, terluka di medan perang. Bahkan giginya pun rompal, pipinya kena apa? Eh, kena eh, apa baju besinya nih terkena panah dan sebagainya. Kalau seandainya Rasulullah itu tahu ilmu gaib, tentunya Rasulullah pak eh, akan menghindarinya. Eh, tidak mungkin oh tahu ini mau terkena, kemudian apa dibiarkan saja Rasulullah SAW. Eh, ya nggak situ. Eh, dan banyak di antara hal-hal yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Bahkan kisah if, kisah apa? Tuduhan kepada Aisyah. Ini diabadikan dalam Al-Quran Bagaimana Aisyah itu dituduh disebarkan berzina ketika terlambat dan kemudian apa? E, ada seorang sahabat yang juga terlambat di belakangnya e, dan kemudian ketika bertemu dengan Aisyah terlambat di situ. E, kafilahnya sudah jalan. Aisyah ini cari perhiasan atau kalung yang tertinggal. Ketika ke belakang buang <clears throat> hajatnya, maka ketika kembali ini mencari Eh, mencari apa? Eh, mencari eh, kalungnya ini nggak ada. Jadi disangka bahwasannya Aisyah sudah berada di dalam kedupnya. Kedup adalah apa? Ruangan yang dibikin di atas onta. jadi nggak langsung naik begitu saja ada ada seperti apa? seperti tak tenda. tenda di dalam di atas onta ini taruh di atas onta. Maka ini dibawa ini para sahabat menyangka Aisyah ada di dalamnya. Nah, Aisyah ketika balik ke tempat semula ini tadi sudah tidak ada, sudah pergi, sudah tertinggal. Akhirnya Aisyah eh, kemudian apa? Eh, tetap duduk di tempatnya dan kemudian eh, <clears throat> berselimut, nah, ini, tertidur. Hei, sahabat ini tadi eh, ketika melewati di belakangnya dan dia melihat ini adalah apa? Ummul Mukminin Aisyah. Maka kemudian eh, dia turun dari ontanya dan menyuruh Aisyah untuk apa? Untuk naik. Lalu kemudian dia jalan menuntun di depannya dan tidak berbicara. Sampai akhirnya ke eh, tiba di Madinah. Disitulah kemudian tersebar berita. Kaum munafikin menyebarkan berita tersebut sampai akhirnya ter eh, tersiar di Madinah bahwasanya Aisyah telah ber, berzina. Eh. Rasulullah SAW seandainya mengetahui hal tersebut, ilmu gaib, ya nggak di sini. Tentu Rasulullah SAW menganggap, oh, enggak, itu saya tahu istri saya. Eh, selama perjalanan. Tapi Rasulullah SAW juga apa? Juga terbawa waktu itu dengan berita tersebut. Karena Rasulullah tidak tahu. Sampai akhirnya, eh, ini kisah yang apa? Eh, yang merupakan ujian bagi Aisyah Rasulullah. anha sampai eh, dalam jangka waktu yang lama sampai sakit Aisyah Rasulullah pun menjenguk eh, dan tidak pernah mendatangi Aisyah sebab istrinya yang paling dicintainya tapi dengan adanya berita tersebut Rasulullah cuma datang menjenguk bagaimana keadaannya setelah itu apa pergi cuma menanyakan kepada ayahnya saja eh Coba bagaimana perlakuan Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, bahwasanya Aisyah itu apa? nah, sebenarnya tidaklah pak nah, tidaklah seperti yang dituduhkan tentu Rasulullah SAW sudah akan membela Aisyah Rasulullah tapi ini adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui ilmu ilmu gaib eh, ini dan akhirnya sampai turun ayat yang membela dan membersihkan Aisyah radhiallahu anha dari tuduhan. Baru di situ Rasulullah SAW kemudian apa? Kemudian mengetahui ya, mengetahui hal itu coba bayangkan selama satu uh, satu bulan hampir satu bulan uh, Rasulullah SAW hubungannya dengan Aisyah radhiallahu anha seperti ini ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengetahui ilmu gaib ilmu apa ilmu gaib <clears throat> Fakaifa ya'lamu dzalikal ghaib? Bagaimana bisa Rasulullah mengetahui ilmu gaib? Ba'da wafatihi. Kalau di dalam masa hidupnya Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Lah bagaimana kalau Rasulullah setelah telah meninggalnya. Ini wanti kali hilal rafiqil a'la. Dan Rasulullah berpindah eh, kepada apa? Eh, rafiqil a'la yaitu Allah SWT menuju Allah SWT. Wahina sami'a Rasul dan salah satu di antara yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW eh, <clears throat> tidak mengetahui ilmu gaib dan bahkan menafikan hal hal tersebut. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW mendengar eh jawari salah seorang budak wanita masih anak-anak nah, ini mereka biasa di, eh, disuruh untuk apa mendendangkan eh, bait-bait syair ketika waktu hari-hari Idul Fitri nah, hari-hari eh, apa eh, apa namanya waktu walima ini biasanya yang mendendangkan nasib itu adalah anak-anak nah, budak-budak apa eh, wanita atau anak-anak kecil maka di antara perkataan yang diucapkan di situ yaitu salah satunya bahwa fina nabiyyun ya'lamu ma fi Salah satu bait syairnya di sini. Di antara kita ada nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ini perkataannya siapa? Bukan perkataannya Rasul, perkataannya ini tadi. Eh, pujian atau eh, jariah atau budak wanita ini tadi ketika melakukan nasyid. Rasulullah mendengar perkataannya eh, budak wanita ini tadi. Di antara kita ada nabi yang mengetahui eh, apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi apa? Besok. Besok saja, maaf Yugotin. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar hal itu mengatakan dai hada. Tinggalkan perkataan itu. Tinggalkan perkataan itu. Artinya jangan diucapkan Kata-kata itu. Wakuli billadhi kunti Katakan seperti kata-katamu yang yang lain yang kamu katakan sebelumnya. Nah, ini yang tidak ada pak pujian yang berlebihan seperti ini. Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidaklah mengetahui apa yang terjadi besok, apalagi yang akan datang hari kiamat. Warusul qad yutli'umullah. Para rasul itu terkadang Allah menampakkan ala ba'dil muqayyabat Memang sebagian di antara para rasul termasuk Rasulullah ditambahkan oleh Allah sebagian dari ilmu-ilmu apa? Gaib. Sebagian dari ilmu gaib. Liqaulillahi ta'ala dan ini ada dalilnya itu firman Allah Ta'ala alimul gaib Allah maha mengetahui ilmu gaib Fala yudhiru Allah tidaklah menampakkan Tidaklah menampakkan Ilmu gaib itu ala ghaibihi ahada kepada seorang pun ilmu gaibnya illa kecuali manir tado di antara orang-orang yang diridhoi oleh Allah mir rasul dari kalangan para rasul jadi yang diberi ilmu gaib dan itu sebagian bukan seluruh ilmu gaib tetapi sebagian dari ilmu gaib itu hanyalah siapa para rasul itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Oke. <clears throat> makanya di sini eh, bantahan kepada orang yang mengatakan eh, sebagian Rasul atau Rasulullah memiliki ilmu gaib, apalagi selain Rasulullah. Ya nggak di sini. Ya, apalagi selain Rasulullah. Apalagi sekarang pimpinan Padepokan eh, dan sebagainya. Ini adalah kedustaan. Baik. <clears throat> Salah <clears throat>